diawali dari ayat 107 hingga ayat ke 140. Jadi, kecil. Ya. Baik pendengar dan pecinta ada kabar sekarang setiap hari Sabtu dan Minggu kita biasa dalam gaji kita mengkaji tentang ilmu tajwid. Namun sebelumnya kita buka dengan membaca suratul Fatihah.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 يفوته شيء من علمه ولا يعوده تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم Baik pendengar kita masih meneruskan kajian kita tentang hukum idgom ditinjau dari segi huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang menjadi idgom. Huruf matinya apa? Apa saja <laughs> gitu ya. Huruf matinya apa saja bertemu huruf hidup yang menjadi idgom. Nah, gitu. Yang ada yang nggak jadi idgom banyak. Nah, ini yang jadi idgom. Nah, dengan ditandai kalau cetakan Indonesia, cetakan Timur Tengah juga sudah mulai ada huruf mati. Huruf mati itu apa sih? Di atas huruf itu ada yang bulatnya gitu ya, ada sukunnya. Tapi bulatnya itu kalau cetakan Indonesia, eh, cetakan Timur Tengah bulat banget. Tapi kalau cetakan Timur Tengah, eh, cetakan Indonesia nggak bulat biasa aja. Gitu. Cetakan Timur Tengah bulatnya benar-benar bulat ya. Tapi kalau cetakan Indonesia bulatnya sepotong kadang-kadang. Nah ini. Idgom ditinjau dari segi huruf mati bertemu huruf hidup yang menjadi idgom dibagi tiga. Ada idgom mutamasilin, ada idgom mutajamisen, ada idgom mutakoriben. Idgom mutamasilen kalau huruf mati bertemu huruf hidup yang sama persis, sama hurufnya. Cuman yang satu di atasnya ada bulatnya, ada sukunnya disebut huruf mati. Huruf sukun, huruf mati bertemu huruf hidup. Di huruf hidupnya ada sidahnya, ada tasjidnya. Kalau hurufnya sama dua-duanya, itulah idgom mutama silin. Idgom mutama silin yaitu mengidgomkan sesuatu huruf ke dalam huruf yang sejenis, yang sama yang ada di hadapannya. Coba kita lihat tuh. Irib bi asoka. Ya, asalnya kan irib bi asoka. Bak mati ketemu bak hidup. Tapi di sini ini mengacu kepada cetakan timur tengah lama Eh, setelah bak mati ketemu bak hidup, di baknya itu tidak ada sidahnya. Kalau cetak ini sama mudah. Hmm, mudah kenapa? Nah, di bak mati, bak bak ada sukunnya idrib. Setelah bak sukun ketemu bak ada di atas baknya ada sidahnya. Kan ada rumusnya kita. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasid, huruf matinya jangan dibaca gitu. Nah ini pula memberikan gambaran bahwa kalau huruf mati bertemu huruf hidup yang sama disebut idgham mutawasilin ini kalau sama-sama proses hurufnya dan dia merupakan bagian huruf kolkolah sifat kolkolahnya jadi hilang begitu juga kalau dia huruf hamas ta mati atau kaf mati sifat hamasnya jadi hilang jadi di sini idrib bi asoka jangan idrib kenapa kolkolah sugro nggak jadi kolkolah gitu kolkolahnya hilang sama seperti wakod. Kan kalau kol sugro itu dal mati ketemu dal hidup. Di dal hidupnya ini diciptakan Indonesia atau diciptakan Timur Tengah yang baru. Di situ ada sidahnya. Ya mudah. Huruf matinya jangan dibaca. Jadi bacanya wakod dakholu. Sifat ini hilang. Begitu juga dengan tak. Ira gorobat. Kan hames. Sifat hamesnya menjadi hilang. Karena huruf matinya tidak dibaca. Iza gharabat taqribuhum. Itulah idgham utama selain huruf mati bertemu huruf hidup yang sama persis. Di cetakan Indonesia dengan ditandai huruf mati bertemu dengan huruf hidup. Huruf huruf apa aja huruf hidup yang sama yang enggak sama ada tasjidnya. gitu. Semua. Jadi gampang sebetulnya kalau cetakan Indonesia belajarnya. Hanya perlu kita nama-nama ini kalau kita ingin menjelaskan kepada jamaah atau siswa atau santri ini memberikan penjelasan itu. Itu pun menurut versi buku ini. Buku kedua, ketiga, buku lain, buku Sunarto, lain lagi nanti. Ada beda biasanya di Ibnu Mutajalisan sama Mutakoribin. Nah, kalau Ibnu Mutamasilan huruf mati bertemu huruf hidup yang sama persis. Kalau Ibnu Mutajalisan huruf mati bertemu huruf hurufnya berbeda. Huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang berbeda, tapi ada kesamaan, sama-sama keluarnya. Makhrajnya sama. Mana nih? Tak mati kan at at to at to sama keluarnya. Tak mati dengan dal at dal at dal, tidak merubah mulut lagi. Lain dengan at ta ain, lain kan merubah. Jadi keluarnya sama. Tok mati dengan ta, dal mati dengan ta, lam mati dengan ro, dalam arti dengan nazar Itu idgham mutajanisen huruf mati bertemu huruf hidup yang beda tapi makhrajnya tempat keluarnya hampir sama. Gitu ya. Mana di halaman 24 contohnya ya. Ya yuk dilihat nih. Kolat kan tak tuh. Taknya jadi hilang. Jadi qolab qaifah gitu. Askolat. Nah sifat hamasnya taknya jadi hilang. Karena di dal itu ada tasjidnya kalau cetakan Indonesia. Coba aja lihat nanti di Quran. Itu ada surah Al-Araf ayat 189. Askola da'awallah. Atau laim itu laim itu nun mati ketemu ba yaitu iklab. Laim basatta tuh tok mati ketemu tak tok matinya jangan dibaca. Sifat kol-kolahnya jadi hilang. Begitu juga abadetum jadi hilang dalnya jadi abadum. Kul jadi kur, kur Robi ilzalamu. Nah, menurut Ibnu Amir termasuk idgham mutajanisan yaitu kata halaka kultum katanya dibaca ini halaka halakanya jadi koplo double kultum gitu. Kemudian idgham mutakoriben yaitu mengidghamkan sesuatu huruf ke dalam huruf yang lain yang bunyi huruf kedua tersebut hampir sama. Kalau idgham mutamatsilain sama persis, huruf mati bertemu huruf hidup yang sama, huruf mati bertemu huruf hidup yang sama. Sama hurufnya roh mati ketemu roh sin mati ketemu sa, ta mati ketemu tal, dal, dal mati ketemu dal hidup gitu. Nah, sedangkan idgham mutajanisan huruf mati bertemu huruf hidup yang berbeda tapi makhrajnya tempat keluarnya hampir sama. Nah, sedangkan idgham mutakoriban huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang berbeda tapi bunyi kedua huruf tersebut hampir sama. Yang sama bunyinya itu mutakoriben. Yang sama tempat keluarnya itu mutajanisen. Yang sama persis semuanya itu mutahmasilen. Semisal. Orang sama semisal. Gitu kan. Uang 50 ribu ditukar dengan 50 ribu. Sama persis. Contoh. Sak mati ketemu zal. Bak mati ketemu mim. Kof mati ketemu kaf. Contohnya. Yalhas bunyi sa-nya jadi hilang ya hazalik atau ya kab kol-kolanya jadi hilang ya bunayar kam ma'ana alam nakhluqkum jadi alam nakhluqkum double kop ya kopnya jadi hilang menjadi double kaf itu jadi idgham mutamasilan huruf mati bertemu huruf hidup yang sama persis Idgom mutajanisan huruf mati bertemu huruf hidup yang berbeda tapi tempat keluarnya atau makhrajnya hampir sama. Itu. Sedangkan idgom mutakoriben huruf mati bertemu huruf hidup yang beda tapi bunyinya hampir sama. Kan tiba-tiba ada suara ban meletus. Dar. Apa tuh bom? Padahal bukan bom kan itu meletus. Nah itu sama kan bunyinya bunyinya mirip-mirip gitu padahal beda bukan suara bom tapi seperti suara bom misalnya seperti itu jadi mutamasirin sama persis mutajanisen sama makhrajnya beda hurufnya mutakoribin beda hurufnya tapi bunyinya hampir sama itu dulu ya nanti kita kaji tentang hukum roh sedikit demi sedikit setiap Sabtu dan Minggu aplikasi sekalian teori tajwidnya baik yang ingin mencoba bertadarus bebas siapa aja ya. Surah An-Naba, eh, surah ke-78. Silahkan ya di 0812 828 7881. Ada beberapa yang Paris tolong dong surah Yasin. Surah Yasin filmnya baru selesai sampai 1 sampai 2 ayat ke-21 yang 22 sampai akhirnya lagi dalam proses. Enak kok belajar silahkan ya ke talim Jadi bisa lihat e, gambarnya, bisa lihat mulutnya, bisa lihat tulisannya. Ya Yasin wal Qur'anil Hakim gitu. Hari ini insyaallah ada waktu kita nanti bikin film Ar-Rahman. Tiada lain adalah untuk membantu ibu dan bapak karena bagaimanapun belajar itu harus sistem talak ya harus saling berhadapan ya gitu ya. Tapi kan kalau permasalahannya kalau kalau berhadapan itu banyak permasalahan. Gitu. Kalau lihat di TV kan mudah, lihat aja bagaimana mulutnya saat mengucapkan a'u a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ya, ini ya, sudah ke-78. Nanti kapan-kapan kita bikinkan juga filmnya. Itu PCD-nya. Gampang sekarang mah ya, teknologinya sudah lumayan canggih. DVD juga. Ain. Banyak orang yang baca amma yatasaalun salah, bukan amma, tapi ya ain di situ. Asalnya dari an dan ma itu tentang apa dari apa an ma digabungkan nun mati ketemu min jadi idgom diidgomkan idgom digunakan jadi kita tahunya sudah jadi aja ain nih gitu ya nanti ibu boleh nyoba ya ibu bapak bebas siapa aja di 0812 828 7881 sebaiknya yang kemarin sudah nyoba uh, jangan dulu gitu ya kecuali kalau nggak ada boleh Dicoba di 0812-8287881. Yang ingin tahu informasi tentang pengajian, tentang perlengkapan-perlengkapan, apa aja, silahkan ke Yati ya. Di 993-88603. silakan 993 88 603 itu lokal kan itu pulsanya baik ya kita coba ya nanti ibu e, dan bapak boleh mencoba e, surah An-Naba surah ke-78 silahkan kalau usah sungkan-sungkan nyoba aja ya namanya juga belajar nih ayat pertama ya ain bukan alif ain Amma yatasa'alun. Tuh, ain pertamanya ini alun hamzah. Banyak orang yang ketuker di situ. Amma yatasa'alun. Banyak di ain kan bukan ain di situ hamzah. Alif hamzah ya. Am ain. Amma yatasa'alun ya, Pak Syafi'i nih paharomain Haramain nih itu ain anin anin naba'il azim zo allazi hum uh, eh, allazi jadi apa yo mata bi kan gitu allazi hum hukum mimati ketemu fa jadi idhar endingnya masuk dulu ya kita coba assalamualaikum Waalaikumsalam. Dengan Ibu? Ibu Rini Cibinong. Ibu Rini di Cibinong. Silahkan Ibu. Pak Ustaz ya. Baik. Radio Ibu dimatikan ya volumenya ya. ya. Iya. Iya, Silahkan. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di billahnya kan ada tasid. A'udzu bil A'udzu billahi syaitan. Sebentar atuh. Sebentar, kalau lagi dibetulin didengar dulu atuh. Harus sabar, belajar itu. Kalau nggak sabar nggak pinter-pinter ya. Sebentar. Dia yang lain juga tengah belajar sama, bukan ibu aja. Jadi kalau ada yang salah itu ilmu buat yang lain. Sebentar ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan Ibu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Hi, mulutnya dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ditutup lagi bibirnya. Bukan hin. Him. Gitu, Bu. Nggak sadar ya kadang-kadang. Yuk. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi fihi muhtalifun kalla yasa nah, kal terbalik terbalik atuh Lanya jangan eh, uh, kanya jangan terlalu lama gini. Kan, Kal saya alamun. Ya. Kan saya. Jangan kepanjangan. Satu alif mata bi itu. lah saya alamun. Kalau kelas sebelumnya sebentar, kalau kelas sebelumnya gini. Alam alam naji alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Wal autada. Nah, jangan au eh se se se. Jangan autada. Jangan autada tuh autada di, di rem autada jangan autada memang ada haknya Iya lagi wal autada nah masih masih masih wal autada autada beli dada ayam dadah ayam kan masa begitu dada <laughs> Iya lagi. Wal jibala autada. Nah. Wa gitu. khalaq. Ya, terus wa khalaq. Wa khalaq. Wa khalaqnakum azwaja. Buka yang pertama rapuh, yang kedua baru jim. Gini ya. Wa khalaqnakum azwaja azwaja baru ja yang keduanya wa khalaq wa khalaqnakum azwaja nah terima kasih udah sampai situ aja dulu ya iya, belajar lagi ya baik Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yuk berikutnya ayat yang ke sembilannya silakan ya langsung kan belajar mah ya. Tapi kalau lagi dibenerin, didengerin dulu gitu. Kadang-kadang suka gak sabar memang. kita itu kalau berdoa tuh pengennya didengar, pengen segera dikabul. Nggak mau proses, harus sabar proses dulu ya, insyaallah. Gitu. Kemarin ada yang bertanya, "Pak Ari, anak saya sudah 21 tahun belum diakikahkan gimana?" Ya, Ibu tinggal tinggal berpendapat sunnahnya ahli pikir. Apakah sunnahnya sunnah Nabi? Nah, kenapa dulu waktu kecil nggak diakikahkan? Kalau enggak Pak Ari waktu itu saya nggak tahu ilmunya. Ya sekarang tahu ya laksanakan. Oh enggak saya waktu itu tahu tapi nggak ada uangnya. Ya sudah pas sekarang ada laksanakan. Ah enggak Pak Ari dari dulu saya nggak ada sekarang juga nggak ada tapi anak saya ada ya sudah anaknya suruh kasih ayahnya nih ayah uangnya buat akikah saya tolong ayah akikahkan kan yang melaksanakan akikah kan ayahnya gitu ya itu ah enggak ah, orang sunnah aja ya sudah gitu tapi kan hadisnya tergadai kalau tergadai berarti kan harus dibayar gitu jadi kita memahami eh, ini kadang-kadang kita suka kelirunya itu tidak salah cuman tidak pas kita memahami bahasa sunnahnya bahasa ahli ahli fikih jadi sunnah itu di, dilaksanakan dapat pahala ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, padahal seharusnya kita sunnahnya sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu apa yang dilaksanakan Nabi kita laksanakan. Salat malam. Karena kita berpikir sudah akhirnya enggak. Padahal sunnah, sunnah salat tahajud itu buat Nabi malahan wajib kan. Gitu. <clears throat> Baik ya di iya ini siapa nih? Mm -mm. Ibu Nur di Kemanggisan. Sehingga saya sebagai pembina ibu-ibu yang benar-benar belum pasih membaca Al-Quran. Apakah saya harus memberikan pelajaran tajwidnya? Uh, eh, ya, tajwid itu penting ya. Tapi kadang-kadang orang sekarang itu eh, bukan orang sekarang kadang-kadang ibu-ibu itu bapak-bapak sama juga nggak mau belajar tajwid maunya baca Quran ya sudah diselang-seling aja ya belajar Quran baca terus ini jadi ini loh pelan-pelan aja sedikit-sedikit itu lain halnya kalau yang datang ke kayu manis belajar tajwidnya full mau dia itu karena sadar uh, ilmu tajwid itu penting sama seperti rambu-rambu lalu lintas gimana kita mau nyaman bawa mobil orang nggak bisa bawa mobil uh, modalnya cuma nekat kan kayak kayak saudara-saudara kita di terminal-terminal itu mereka nggak punya STNK, nggak punya apa. Mending mereka berani. Iya berani benar bisa bawa. Tapi kadang-kadang masuk jurang kan. Ugal-ugalan gitu kan. Itu karena tidak tahu rambu-rambu lalu lintas. Nah sama baca Quran juga gitu. Ada tuh yang bisa baca Quran lancar lagi. nggak pakai tajwid. Bener. Alhamdulillah. Tapi kalau salah gimana? Itu, eh, tahu benar dan salah kan hanya orang yang ngerti ilmu. Gitu. ini iya, itu mah hebat ya bacanya suaranya bagus. Padahal bacanya salah. Alhamdulillah. Kenapa ditahan kan? Idhar ya, gitu. Ya, Ibu ya. Alhamdulillah Ibu sebagai pembina saya dukung ya. Bagus. Ada ilmu diamalkan walaupun tahunya satu ayat. Baik, ayat yang ke sembilan sekarang. <clears throat> ayat ke sembilan surah An-Naba ya, surah ke tujuh puluh delapan. Nah, dia masuk kita coba. Silahkan. Assalamualaikum. Radio Bapak dimatikan volumenya. Uh -uh. Silahkan. Bapak dengar suara saya. Radio Bapak dimatikan volumenya. Uh -uh, dimatikan aja. Bapak dengar di handphone aja. Iya. Betul. Silahkan. Siapa ini? Maaf, saya Sutarno, Ustaz. Di mana, Pak Sutarno? Di Cilincing, Ustaz. Cilincing, mana, nah, silahkan. Ayat ke-9 ya. Iya. Waja'alna naumakum subata. Iya. A'udhu billahi من الشيطان الرجيم بسم Waja'alna naumakum subata. Nah, lamnya idhar, matobinya jangan panjang-panjang. Gini Pak ya. Bapak sudah kenal huruf nih Alhamdulillah. Tinggal memadukan, menyelaraskan bunyinya. Ini Pak ya. Waja'al, waja'alna, waja'alna naumakum subata. Gitu Pak. Ya. Iya, Jangan kepanjangan. Satu alif aja dua ketukan. Jangan oh. Jangan waja'alna kepanjangan. Digelik Wajah iya. aja. Waja'alna waja'alna naumakum subata. Waja'alna naumakum subata. Gitu. Terus waja'alna layla. Wajah Nahnya jadi pendek. Iya. Nah, nahnya jadi pendek karena kita balik dalam samsia, gini ya. Iya, iya. iya. jadi pendek aja. Wajah Allah laila libasa. Ya. Wajah laila Lanya pendek. Udah, udah, udah bisa, lanya pendek. Wajah Waja'alna laila libasa. Lanya kan, pendek. Kalau Bapak bacanya gini ya, nih Bapak yang Bapak baca gini. Wajah al laila libas. Oh, Lanya panjang iya, iya. nggak? Iya, nggak yang Enggak aja. Enggak kadang-kadang. Ya <laughs> dipendekin. Coba lagi. Wajah laila Jangan buru-buru tapi. Tuh, udah bisa jangan buru-buru nih, Pak. Wajah jangan hendak buru-buru tartil. Waratil Quran tartila. Waja'alnal Waja'alnal laila libasa. Lagi. وجعلنا الليل لباسا Terus. وجعلنا النهار Nanya jangan ditahan. Nih. Waja'alna N yang ditahan, nanya yang dilepas. وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار وجعلنا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار معاشا معاشا ma'asa. Shin ma'asya. Ma'asya. Banyak belajar lagi ya Pak ya. Alhamdulillah Bapak sudah kenal ya. huruf, tinggal nyambung. Nanti saya bikinkan PCD-nya deh ya. Biar Bapak di rumah bisa ngikutin mulut ya, saya. Ya. Terima kasih, baik Mangga. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejujurnya belajar itu mudah kalau ada uh, tutornya, ada pembimbingnya eh, sadar atau tidak sadar, kita banyaknya belajar hanya nguping. Nguping itu kalau kita lagi kecil bisa benar langsung, bisa juga salah gitu. Jadi belajar itu talaki, berhadapan gitu loh ya. Liatin mulut gurunya. Makanya anak-anak kan cepet pinter. Ya itu eh, ya satu ibarat kertas, ibarat buku yang kosong kalau anak-anak itu kan itu belajarnya cepat lain dengan kita kita tuh ibarat buku penuh kalau komputer tuh harddisknya sudah penuh gitu sudah lembet Pentiumnya Pentium satu <laughs> gitu kan. Kalau komputer kalau anak-anak mah komputernya Pentium empat Pentium lima malahan Core 2 Duo jadi cepat jadi itu harddisknya memorinya cepat harddisknya bersih gitu ya. itu prosesornya Pentium cukup. Jadi ya, nggak apa-apa lah ya belajar salah uh, eh, dengan sering mengikuti. Eh, coba yasin dulu deh ya miliki. Itu untuk tunanetra, tunanetra makan makan nggak bisa lihat ya. Tapi nggak apa-apa, ambil aja. Tunanetra mualaf, tapi mualafnya bukan yang sudah 20 tahun ya. Saya saya mau mualaf, emang udah berapa tahun? Udah 30 tahun. nih satu lain mualaf deh itu mah ya. Yang baru-baru lah, silahkan diambil gratis gitu malamnya yang baru yang lama juga boleh juga sih karena saya mau pari bukan mualaf tapi Islamnya Islam keturunan tiba bahula dari kecil saya masuk Islam tapi nggak bisa baca Quran nah, karena kedua <laughs> nggak mau belajar mari mulai ya tidak ada kata terlambat untuk suatu kebaikan jadi saya sering bilang kalau ibu dan bapak sudah paham baca Qurannya sudah lancar Terjemahnya sudah bisa. Oh Bu Erni terima kasih bagus sekali indeks Qurannya ya. Tapi saya yang belum selesai semua nih saya tunggu karena belum bisa dibagi. E, kalau yang buku merah yang baru yang saya kasih ke Bu Erni itu dari mulai huruf A Adam itu ya, D-nya tentang doa, M-nya tentang Nabi Muhammad. Hmm, ini ya mudah-mudahan e, ibu juga ini lagi sakit ya suami tercintanya segera sembuh kembali bisa biar bisa beraktivitas. Jadi bagus sekali. Nah, kita sudah paham Qur'annya dari indeks Qur'an terjemahan. Nah, nanti kita belajar tafsir. Silakan di Pak Quraisyab tuh ada itu belajar tafsir ke sana setiap hari Rabu atau belajar tafsir di Bidakara dengan Pak Amin, Dr. Amin. Itu pintar mereka. Tapi masing-masing punya kiprah, punya peran. Nah, saya tugasnya ke bawah. Itu tugasnya yang baru belajar, yang masih terbata-bata. Nggak usah takut, nggak usah malu. Allah Orang mah sudah ke langit, ke oh, mana? Ke angkasa, ini mah baru ngajarin alif, batasan. Ya nggak apa-apa. Orang nggak nggak akan bisa jadi imam kalau bacaannya nggak bagus. Kemarin ada yang bertanya kan. Emang gimana Pak Ari kalau bacaannya nggak bagus ya itu tadi susah jadi imamnya juga. Jadi jangan arogan, jangan mentang-mentang ketua majelis taklim atau ketua masjid atau ketua apalah di di, di masjid itu kemudian dia memaksakan ingin jadi imam sama kan kalau nggak ada kemampuan jadi gubernur atau jadi presiden atau jadi camat atau jadi apa jangan memaksakan biarin yang lain yang mimpin kenapa sih bukankah mimpin setiap pemimpin itu akan diminta jawabannya pemimpin tuh berat nanggung ya, bahkan kalau ada orang yang ingin ingin jadi pemimpin kalau di zaman Rasulullah nggak dikasih gitu karena itu seperti itu takut tidak amanah Eh, jadi pemimpin sholat, imam sholat juga sama. Dan jadi pemimpin sholat itu kalau orang yang dibenci jangan jadi imam sholat gitu. Yang bau badannya jangan jadi imam sholat gitu. Kan ada yang sering makan bau-bauan ke masjid. Kata Nabi jangan ke masjid gitu kan. Bersihin dulu. Sehingga tetangga sebelahnya yang sholat terganggu ada kan seperti itu. Jadi aspek ibadah dalam Islam itu bukan hanya hablum minallah saja. Hablum minanas juga. Hmm, Pak Ari kalau baca rawi pakai tajwid ya pakai lah ya. Itu lagunya kan ada. Inna fatahna laka fatham mubina gitu. Kecuali ya, kalau baca hadis itu ya panjang pendeknya aja gitu. Beda dengan baca Quran kan. Makanya kalau baca hadis kadang-kadang agak-agak sedikit sulit. Terlebih kalau hadisnya itu jarang dibaca gitu. Kalau baca Quran enak lancar. Karena sering dibaca. Baik, kita teruskan ayat ke-14 ya. Masih surah ke-78, surah An-Naba. Ini dari ayat 12-nya kan. Wa banai <clears throat> itu dah ya. Wa oh, ayat ke-12 ya. Tadi Pak itu. Tadi kan ayat 10-nya. Wa ja'alnal wa ja'alnal laila libasa. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا Nah, sekarang 12-nya berarti ya. Yuk. Jadi 0812 828 7881. Yang ingin mencoba silahkan. Ayat yang ke-12. وَبَنَيْ وَبَنَيْ لِنْ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وجعل وجعلنا سراجا وهاجا Assalamualaikum Waalaikumsalam dengan Dengan Sofi Siapa? Ayat berapa Pak? Ayat ke-12 Iya Silahkan Iya Jangan audu atuh Kan ral A'udzu zal. A'udzu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabanaina fawqakum Bukan, linnya pendek. Wa linnya pendek gini. Wabana eh, jangan buru-buru makanya bacanya kecuali kalau sudah lancar boleh kalau belum mah tenang-tenang aja pelan-pelan aja. Wamba sudah dipah didengar ya. Wabanaina Wabanaina fauqakum sab'a shidada. Ya. Wabanaina fauqakum. Jangan pawakokum, fau. Fauqakum. Fauqakum. Bukan fawa, fau, fau, fau, fau. Fau kokum, fau kokum. Fau kokum. Iya. Kumnya idhar, mimati. Fau kokum. Fau kokum. sabang Iya. Sab'an. Sab'an shidadan. Iya, terus Wajah ala. Jangan ala. Lamnya bukan kol-kolah itu. jangan waja'ala waja'al. L-nya jangan berekor. Waja'alna waja'alna sirajau wahaja. Ya. Waja'alna. Yes, yes, yes, yes. Jangan ada le-nya. Waja'al waja'al alhamdu. Mau ke mana? Mau ke pasar beli al puket sama arloji? roji. Nggak alpukat puket kan nggak begitu. Al wajah waja'alna waja'alna siratan wahaja. Wahaja. Wahaja. Datang ke taklimnya masih mentah nih. Kenal huruf tapi belum bisa nyambung. Ya. Terima kasih. Terima iya, kasih. Iya, iya. Waalaikumsalam. Pak Lima kemana aja ya, jangan salah. Wah, Pak Lima pengen bertemu. Enggak, guru mah siapa aja silahkan ya. Saya mau udah kebanyakan murid lah, Alhamdulillah ya. Dengan siapa aja belajar, yang penting dengan guru yang profesional. Emang ada banyak, justru kita karena salah itu, karena salah milih guru. Gurunya gak mengasai ilmu, Gak mengajarkan sesuatu yang salah. Ada banyak bahwa adalah ulama itu ada ulama ula, ulama warasatul anbiya, ada ulama su, ulama yang menyesatkan banyak. Itu tahu ilmu sedikit ngaku jadi nabi, ngaku jadi mujaddid, eh, jadi muj, uh, mujtahid ya, itu ya. Nah, ini kita harus tawadu ya harus sopan, harus menghargai para ulama. Mereka tuh ulama tuh ya, ilmunya tuh masya Allah. Ini mah sedikit-sedikit Ngenyek sama Imam Syafi'i, ngenyek sama Imam Hanafi, Imam Maliki padahal mereka tuh ilmunya Allah Rabbi luas ya. Itu kan belakangan banyak aliran-aliran seperti itu ya, sempalan-sempalan. Hati-hati. Assalamualaikum. Iya. Hmm. So, uh, ah, dosa ya. <laughs> Ini kalau ganggu orang yang ngaji dosanya gede. Masukin musik ada-ada aja nih orang. Mungkin orang Islam pasti dia. Ya, kalau orang Islam nggak mungkin ganggu orang ngaji ya. Itu dulu. Ayat yang ke-12 ya. <clears throat> Ini ada nih nomornya ya. Itu ayat yang ke-12 harus sabar belajar itu ya karena memang uh, kita belajarnya terlambat. Kalau anak kecil mah cepat ya. Itu wabanai nih na وبنينا فوقكم سبعا شدادا Assalamualaikum Iya silahkan Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan Ibu <clears throat> Dari Ibu Pipa di Pondok Kelapa nah, Enggak silahkan Di, ya, diulang lagi ya ayat ke-12 nya Ayat, ayat 12, 12 ya Pak Iya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, udah bisa tapi jangan grenyem bacanya. Grogi ya. Jangan grenyem. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu. A'udzu. Ya. billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi Minas nyamber gitu ke Tasbud. Halo? Iya, halo. Iya, disamber. Jangan Himinas, Himinas gitu nyamber. Bismillahirrahmanirrahim. Wa banaina ya? ayat 12 diulang. Wa banaina ya. Oh. Sab'annya jadi ikhfa, tanwin ketemu shin. Sab'an gitu, Bu. Sab'an shidada. Kan ikhfa. Tahu Iya. ikhfa ya? Tanwin ketemu shin. Ya lagi. وبنينا فوقكم سبعا شدادا Sab sab'an shidada. Terusin aja dulu, ayat 13. Waja'alna Nah, udah bisa tapi nyamber di hanya gini. Waja'alna sirajan wahaja. Wahaja. Ibu nyamber-nyamber tasjidnya kurang nih. Ayo. Oh, iya. Mm -mm, lagi ayat 13. Diulang waja'al. Ya, iya, nak ya. Waja'alna sira. Siro, bahkan sira tuh. Ya. Siro. Jangan assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ro tafhim. Jangan sira, siro. Waja'alna siro. Siro, jangan sira. Ya. Waja'alna siro jauh ada. Ada dak dari wa. Wah. Wahaja. Wahaja. Terus ayat 14 nya. Anzalna minal mu'tirati ma'an. Bukan ain itu, itu hamzah. Ma'al ma'al sajaja ya. Ya. Ya, lagi. Lagi, Pak. Mm -hmm. وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا Bukan ma'an, biasa aja alif, hamzah Ma'an, ma'an sajaja Dari ma'an Ma'an Ma'an Bukan ain, bukan ain, hamzah Ari coba bilang Ari, bukan Ari Ari, A-A Ah, ah, bukan. Ma'al. Biasa, ah, biasa. Ma'al. Saj Terima kasih. Banyak belajar lagi Bu ya. Udah kenal huruf Ibu tinggal ngerangkainya nih ya. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kenal huruf juga orang-orang banyak yang belum kenal huruf ya. Nah, tapi ngerangkai itu harus banyak tadarus, banyak belajar. Banyak belajarnya dengan gurunya tentu ya. Siapa aja, yang penting milih gurunya jangan salah. Banyak kok ada sekarang tuh banyak aliran yang salah. Yang benar ya pokoknya tinggal lihat aja Qur'annya sama enggak, hadisnya sama, pendapatnya sama. Ada kan sekarang sholat itu tidak wajib. Ada yang begitu pendapatnya. Puasa itu tidak wajib. Ngaco-ngaco aja. Ada sholat pakai bahasa lain. Gimana sih ya aliran-aliran seperti itulah ya. Dan dan herannya pengikutnya ada aja gitu ya. Karena memang eh, Nabi sudah memberikan gambaran kan akan ada 73 golongan. Itu ya, satu yang benar yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis. itu Masing-masing merasa paling dirinya paling benar. Nah, barometernya adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis. Cocok aja dengan Al-Qur'an. Kalau Allahnya tetap sama, Allah Rasulnya Nabi Muhammad, Rasulullah SAW nah itu kalau udah ada nabi lain udah beda ajarannya <laughs> ya udah udah menyimpang dari Islam baik ada saran ada kritik ada masukan silahkan ke 0812 828 7881 0812 828 7881 atau ke 993 88603 08993888603. Kalau saya sungkan, ada sesuatu yang gak ngerti, jadi tanya aja. Tapi mohon maaf kalau SMS, kalau saya nggak jawab, barangkali saya mungkin pulsanya lagi habis atau mungkin lagi ngajar. Kalau mau telepon, nanya aja langsung telepon lah ya. Dijawab langsung. Terima kasih untuk semuanya. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim